Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد لله para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali pelajaran kita mengambil faedah dari risalah salah satu usul tiga perkara yang sangat prinsip yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah dan kita telah sampai pada perkataan Syekh secara global dari mukadimah yang pertama tentang arba'u masail dan kita sedang mengambil faedah satu persatu dari arba'u masail yang disampaikan Syekh. Adapun yang pertama adalah al-ilmu. Ini kewajiban kita untuk senantiasa berbekal dengan ilmu. Al-ilmu yang dimaksudkan oleh Syekh adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala Wahuwa ma'rifatullah. Yaitu mengenalnya seorang hamba terhadap Allah. Dan mengenalnya seorang hamba terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengenalnya seorang hamba terhadap dinul Islam, agama Islam dengan dalil-dalilnya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan Syekh annahu yajibu alaina wajib bagi kita. Kewajiban dalam agama kita ada dua jenis, yaitu fardhu ainin dan fardu kifayah. Fardu sifat kewajiban sifatnya wajib bagi setiap pribadi. Itu pada pribadi-pribadi setiap kita muslim adalah kewajiban yang dengannya akan tegak agama kita. Yang apabila kewajiban ini tidak ditunaikan maka akan tidak tegak agama kita. Semisal kewajiban kita berilmu tentang tauhid kewajiban kita berilmu tentang salat, kewajiban kita berilmu tentang puasa, maka kewajiban ini mengena pada setiap pribadi muslim yang tidak gugur dengan sekelompok orang telah melaksanakannya. Karena setiap pribadi tertuntut untuk mewujudkan kewajiban tersebut. Demikian juga termasuk fardu ain yang boleh jadi setiap orang akan ada perbedaan. Seorang yang mereka masuk dalam muamalah perdagangan maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu tentang tijarah, ilmu tentang perdagangan. Sehingga dia akan melakukan perdagangan yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Swt. yang ilmu itu menjadi tidak wajib bagi orang mereka tidak terjun dalam perkara tersebut. Fardu kifayah, fardu yang gugur apabila ada sekelompok orang menegakkannya. Semisal salat jenazah yang akan gugur pada sebagian orang ketika telah ada yang menegakkan salat jenazah tersebut. Atau juga diantaranya fardu kifayah adalah mempersiapkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu persenjataan, dan semisalnya yang akan menjadi gugur kewajiban ini bagi sebagian muslimin apabila telah ada yang menegakkan kewajiban tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu taala, para ulama mengatakan itu idrakus syai' ala haqiqati. Itu mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Idrakan jaziman. Ini mengetahui dengan bulat pengetahuan yang pasti. Idrakus syai' ala ma huwa Mengetahui perkara sebagaimana hakikatnya sehingga dia tidak akan pernah bingung dengan berbagai macam upaya untuk pengkaburannya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh berilmu ini kewajiban pertama dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah Anda. Allah perintahkan sebelum kita berla ilaha illallah, kewajiban yang sangat mendasar dalam agama ini Allah perintahkan kita agar kita berilmu. Karena tanpa ilmu kita tidak akan bisa menegakkan amal. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita, melarang kita bersikap tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka ilm. Jangan Anda bersikap, jangan Anda mengambil tindakan dalam perkara yang Anda tidak memiliki ilmu. Bahkan di antara kejahatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahkan merupakan kejahatan yang paling jahat adalah seorang mereka berbicara tentang Allah dan berbicara tentang syariat agama Allah tanpa ilmu. Inna ma harama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah Subhanahu telah mengharamkan, Rabbku mengharamkan yang pertama al-fawahish perbuatan kekejian baik dilakukan dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi wal isma wal bakhya bi ghairil haq. Perbuatan dosa dan melampaui batas, perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama ini. Wa antusriku billahi malam yunazil bi sultanan dan Anda menyekutukan Allah yang tidak memiliki ilmunya, yang tidak berdasarkan ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun dan Anda berbicara tentang Allah dan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan semakin menuju ke nomor empat semakin besar dosanya. Dan yang nomor empat adalah wa antaqulu Allahi ma la Anda berbicara tentang Allah dalam perkara yang Anda tidak mengetahuinya. Kenapa berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu merupakan dosa yang paling besar. Keharaman yang paling haram. Karena jadi sinilah tumbuhnya atau awal munculnya segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bukankah orang ketika dia ini terjebak atau bicara tentang kesyirikan atau terjauh dalam pembicaraan yang merupakan kesyirikan atau mereka terjebak dalam kekafiran atau kemunafikan atau kemaksiatan maka semua yang mereka lakukan ini dan semua yang mereka bicarakan tersebut adalah pembicaraan tanpa ilmu. Seandainya mereka bicara dengan ilmu maka tidak akan menyekutukan Allah Saatnya mereka bicara dengan ilmu maka mereka tidak akan mengingkari Allah. Saat mereka bicara tentang ilmu maka dia tidak akan terjatuh dalam ini bid'ah dan kemaksiatan. Maka sungguh berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu adalah muharramat, keharaman yang paling haram. Dosa yang paling besar karena ini merupakan akar munculnya segala kerusakan yang ada. Sehingga berkata Al-Imam Ibnu Qayyim pula mengatakan bahwasanya fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu يلحق yalhaqul bil abdu fid dunyahu wa Ketahuilah sungguhnya kebodohan adalah akar atau sumber dari segala kerusakan yang muncul. Dan tidak ada satupun malapetaka yang terjadi di dunia ini maupun di akhirat kecuali semuanya adalah hasil daripada kebodohan tersebut. Lihatlah bagaimana dampak kebodohan ini hampir-hampir menjerumuskan Bani Israel ke dalam kesyirikan sehingga diingkari oleh Nabi aqala innakum qaumun tajalun Nabiullah Musa mengatakan ketika Bani Israel meminta untuk dibuatkan ilah sesembah selain Allah kata Nabiullah Musa kalian ini kaum yang bodoh demikian pula kebodohan terhadap agama ini hampir-hampir menjerumuskan Abi Waqid Al-Laitsi seorang muallaf seorang pemula yang masuk Islam ketika Fatul Makkah hampir-hampir mengikuti yang serupa Bani Israel yang kemudian diingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang rahmati Allah, sungguh kebutuhan kita kepada ilmu adalah mutlak karena ilmu merupakan roh kehidupan. Tidak ada kehidupan yang hakiki tanpa ilmu. Sehingga berkata seorang penyair, "Wa fil jahli qabla al-mauti mautun wajah jasamuhum qabla al-quburi kuburun." dan dalam kebodohan adalah kematian sebelum jasadnya mengalami kematian dan jasad mereka merupakan kuburan sebelum jasadnya dikubur di tanah pekuburan dan ilmu ini merupakan cahaya barang siapa yang tidak berilmu tentang agama ini maka sungguh akan gelap hidupnya dia tidak akan mengetahui tidak akan mengenal dan akan masuk dalam lorong-lorong kegelapan dan ilmu apabila meresap dalam hati seorang maka akan mengangkat sampah hati yaitu syahwat dan syubhat karena sungguh alamat kebaikan seorang muslim hanya apabila dia memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayuritillahu bi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang dia dikenaki Allah kebaikan maka Allah akan fahamkan dia tentang agama maka berkata Syekh bin Bas malam yatafaqahu fid din barang siapa yang dia tidak memahami agama ma aradallahu bihi khairan maka Allah tidak mengedaki baginya kebaikan. La haula la quwata illa billah. Demikianlah mudah-mudahan Allah memberikan uh, kepada kita ilmu yang manfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.